Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd kita lanjutkan kajian kitab siam dalam kitab Ad-Durar Al-Bahiyah karya Imam Asy-Syaukani rahimahullah Bab saumit tatawu. Bab tentang puasa sunnah. Yustahabbu siyamu sittin min syawal. Disunahkan berpuasa enam hari dari bulan Syawal. Watis in oh, watis idil hijjah dan puasa pada tanggal 9 Dhul Hijjah. Wa Muharram dan puasa pada bulan Muharram. Wa Sya'ban dan puasa pada bulan Sya'ban. wal isnain wal khamis puasa pada hari Senin dan Kamis wa ayyamil bid dan puasa pada hari-hari putih Nah, di tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. bulan Qomariyah. Ya. Wa afdalu tatawwu saumu yaumin wa iftaru yaum. Puasa sunnah yang paling utama ialah puasa sehari dan tidak puasa sehari. Barakofikum. Pembahasan kita pada malam hari ini tentang siamu tatawu puasa sunnah. Puasa sunnah ini karena petina alsaqumullah dilakukan untuk melengkapi puasa fardu dan juga digunakan untuk menambah pundi-pundi amal sholih kita Barakofikum. Di antara puasa sunnah ialah puasa enam hari di bulan Syawal. Bisa berturut-turut, bisa tidak berturut-turut. Yang penting enam hari di bulan Syawal. Disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahawa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man shoma Ramadhana Barang siapa yang puasa Ramadan thumma atba'ahu sittan min syawalin kemudian diikuti dengan puasa enam hari di bulan Syawal kana kasyami dahari maka seperti puasa sepanjang masa. Nah, bagaimana dengan orang yang masih punya hutang puasa Ramadan? Kemudian tiba bulan Syawal. Mana yang harus didulukan? mengkodok puasa Ramadan ataukah puasa pada bulan Syawal? Dirinci. Jika dia mengkodok puasa Ramadan dan masih mampu untuk melakukan puasa enam hari di bulan Syawal, maka wajib baginya untuk mendahulukan Ramadan. ya, mendahulukan mengkodok Ramadan. harus setelah itu apa? Puasa Syawal. Tapi jika tidak memungkinkan, saking banyaknya hutang puasanya, ya, atau karena kesempatan untuk puasa pada bulan Syawal sudah mepet, dah akhir-akhir bulan. Maka tidak mengapa dia puasa enam hari di bulan Syawal terlebih dahulu. Baru setelah itu mengkodok puasa Ramadannya. Karena keterkaitan dengan waktu. Kalau puasa enam hari bulan Syawal itu hanya di bulan Syawal, kalau mengkodok puasa Ramadan bisa dilakukan di bulan-bulan yang lain. Barakofik. Kemudian puasa sunnah yang kedua ialah puasa pada tanggal 9 Hijjah yang terkenal dengan puasa Arafah. Puasa ini hanya dilakukan bagi mereka yang tidak menunaikan ibadah haji. Bagi mereka yang sedang menunaikan ibadah haji dan saat itu sedang wukuf di Arafah, tidak disyariatkan untuk puasa Arafah. Rasulullah Shallallahu pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Qatadah Rasulullah bersabda siamu yaumi arafah ahtasibu alallah ayyukaffira sanata allati qablahu wassanata allati ba'dahu puasa hari arafah aku berharap kepada Allah bisa menghapus satu tahun dosa-dosa sebelumnya dan satu tahun dosa-dosa sesudah Yang dihapus ini dosa kecil. Barakofikum. Nah. Kemudian yang ketiga. Ialah puasa pada bulan Muharram. puasa pada bulan Muharram. Nah ini ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum ya sepanjang bulan Muharram. Mau tanggal satu, tanggal dua, tanggal tiga, Pokoknya sepanjang bulan Muharram diperbanyak puasa. Itu secara umum ada syariatnya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh alimah Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Ana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala afdalus siyam ba'da Ramadan Syahruwahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan ialah puasa pada bulan Allah yang bernama Al-Muharram. Umum mulai tanggal 1 sampai tanggal 29 atau tanggal 30. Puasa di bulan Muharram. Mau dua hari, tiga hari, sepekan, silakan. Ya, itu disunahkan. Itu umum. Ada yang khusus, yakni puasa Ashura. Nah, puasa Ashura itu ialah puasa tanggal 10 Muharram. Nah, dan lebih afdol jika disertai dengan puasa sebelumnya, yakni pada tanggal 9 Muharram. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala an anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Siamu yaumi asyura puasa pada hari asyura ahtasibu Allah aku berharap kepada Allah ayu kafir sanata lati qablahu bisa menghapus dosa setahun sebelumnya nah. Adapun dalil Mengapa kok lebih afdol disertai dengan puasa sehari sebelumnya? Tanggal 9 Muharram. Ini ada riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala beliau pernah berkata, hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Asyura wa amara bisyamihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa pada hari Asyura tanggal 10 Muharram, beliau juga memerintahkan para sahabat untuk puasa. Qalu Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'adzimuhul yahud wan wa ya Rasulullah hari Asyura adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Fa in kana al-'amul muqbil insyaallah sumna al yaumat tasi' kalau begitu tahun depan insyaallah kita juga akan puasa pada tanggal sembilannya qala ibnu abbas bercerita falam ya'til amul muqbil hatta tufiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum datang tahun depan Rasulullah SAW kemudian wafat. Belum sempat puasa tanggal 9. Hanya berazab. Ya. Sehingga jumhur ulama mengatakan bahwa lebih afdal untuk puasa sebelum ya tanggal 10 ini tanggal 9 plus tanggal 10-nya. Nah, seandainya puasa hanya tanggal 10 saja, puasanya sah dan dapat keutamaan bisa menghapus dosa dosa kecil setahun sebelumnya. Nah, taib. Kemudian puasa sunnah berikutnya ialah puasa pada bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban ya. Ya sekarang ini ya. Kita sedang berada di bulan Sya'ban secara umum. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4. Pokoknya di bulan Sa'ban. Itu memperbanyak puasa sunnah. Ya. Nah. Nggak usah banyak. Ya sedikit. Pengen banyak ya diperbanyak. Gitu Ya. Nah. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat wa ma ra'aituhu akthar siyaman minhu fi sya'ban Aku belum pernah melihat Rasulullah berpuasa lebih banyak daripada bulan Ramadan. Ya. Daripada di bulan Syakban. Maksudnya, beliau itu di samping puasa Ramadan, juga beliau memperbanyak puasa pada bulan Syakban. Tapi ada beberapa catatan yang harus diperhatikan mengenai puasa pada bulan Syakban. Yang pertama, dilarang mengkhususkan puasa pada nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Nah, nah sebentar lagi sudah mendekati apa ini? Nisfu Sya'ban. Ya, dia sengaja nggak puasa sampai datang nisfu Sya'ban, ya, tanggal 15 bulan Sya'ban. Ya. Kemudian dia khususkan puasa pada hari itu. Ini termasuk bid'ah, mungkar. Kalau memang dia meyakini kekhususannya, meyakini keutamaannya secara khusus, sehingga hanya puasa pada tanggal 15 Sa'bannya, atau nisfu Sa'ban, maka ini termasuk bid'ah, mungkar. Tapi kalau tidak punya niatan seperti itu, dia niat puasa pada bulan Sa'ban terserah kapan. Oh, kebetulan tanggal 15-nya juga puasa, maka tidak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau mengkhususkan puasa hanya pada tanggal 15 atau nisfu Sya'ban Dengan meyakini adanya keutamaan khusus. Ini tidak ada. ya Dan nggak boleh. Kemudian yang perlu diperhatikan ialah bagi yang tidak terbiasa puasa hendaknya tidak puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Ya. Jadi setelah Syakban Ramadan. Nah, sehari atau dua hari sebelum Ramadan hendaknya jangan puasa. Apalagi di hari itu cuaca cerah, ya. Penghujung Sa'ban cuaca cerah dan hilal tidak terlihat. Maka sebaiknya jangan apa ini? Berpuasa. Nanti disebut dengan yaum syak hari yang meragukan ya. Ini sudah masuk Ramadan ataukah masih Syakban. Cerah, enggak perawan, enggak mendung, tapi kok enggak kelihatan hilalnya ya. Nah. Mas mending jangan puasa. Barafikum. Taib. Kemudian puasa sunnah berikutnya ialah al-Isnain wal Khamis. Puasa pada hari Senin dan Kamis. disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i wa Ahmad wal Baihaqi dari sahabat Usama Ibn Zaid bahwa Usama Ibn Zaid pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebiasaan beliau puasa Senin Kamis Faqala, maka Rasulullah bersabda, "Dzalika yaumani tu'radu fihimal a'malu ala rabbil alamin." Dua hari itu, Senin dan Kamis, Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Nah, menerima laporan amal-amal hambanya. Ya. Wa uhibbu ayyuradu amali wa ana shaim. Aku sangat senang jika amalku diperlihatkan kepada Allah dalam keadaan aku sedang puasa. Nah, ya. Jadi setiap Senin Kamis malaikat pencatat amal laporan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin tentang yang dicatatnya. Bukan berarti Allah nggak tahu sebelumnya, sebelum dilapori malaikat ya. Allah lebih tahu daripada malaikat sebelum mencatat ya. Tapi itu adalah memang kehendak Allah demikian. Dengan hikmah yang bisa jadi kita tidak tahu. Kenapa kok sampai seperti itu? Yang jelas Allah lebih tahu daripada malaikat sebelum malaikat lapor. Nah, sehingga Rasulullah SAW senang ketika laporan catatan amalannya itu dalam kondisi beliau sedang apa ini? Puasa. Eh? Nah. Taib. Kemudian puasa sunnah berikutnya ialah puasa ayyamul bid. Nah, puasa pada hari-hari putih. Itu tanggal 13 tanggal 14, tanggal 15 setiap bulan. Dan bulan yang dipakai ialah bulan Komariah, kalender Hijriah. Bukan bulan apa ini? Samsiah, kalender Miladiah atau Masihiah, ya. Bukan tanggal 13 Mei, 14 Mei, 15 Mei itu bukan. Tapi 13 Syakban, 14 Syakban, 15 Syakban, begitu ya. Setiap bulan. Kenapa kok disebut hari-hari putih? Karena saat itu adalah hari-hari purnama, ya. Nah. Bulan dalam kondisi apa ini? Purnama. Bagaimana seandainya yang penting tiga hari pada bulan setiap bulan walaupun tidak di hari-hari putih. Jawabannya enggak apa-apa. Tapi yang afdal hari-hari putih tadi. Kalau enggak bisa ya sudah, yang penting tiga hari setiap bulan. Nah, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siyamu thalathati ayyami min kulli syahrin." Puasa tiga hari setiap bulan. Siyamud dahri. Sama seperti puasa sepanjang masa. Ayyamal bid yakni pada hari-hari putih tala thalatha asrah wa arba asrah wa khamsa asrah yakni hari tanggal 13 14 dan 15 Ini sama seperti puasa sepanjang masa. Karena satu kebaikan itu dibalas 10 kali lipatnya. Nah kalau tiga kali sepuluh berapa? Tiga puluh. Seperti puasa terus sepanjang masa, ya. Nah. Adapun bolehnya puasa tiga hari setiap bulan walaupun tidak di hari-hari putih. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala beliau pernah berkata Awsani khalili Sallallahu alaihi wasallam Bithalat Kekasihku Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam Perwasiat kepadaku Dengan tiga perkara Siyami thalathati ayyam Mingkul li syahrin Yang pertama ialah puasa tiga hari Setiap bulan wa rakaatil duha. Yang kedua, dua rakaat salat duha. Wa an utira qabla an anama. Dan yang ketiga, salat witir sebelum tidur. Nah. Kemudian puasa sunnah berikutnya ialah saumu yaumin wa iftaru yaum. Sehari puasa, sehari tidak. Yang dikenal dengan puasa pen Daud. Nah ini puasa sunnah yang paling afdol. Karena paling banyak. Ya. Nah, sehari puasa, sehari enggak. Ya. Nah, paling banyak puasanya. Sehingga lebih afdol. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam al Bukhari wa Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Amr. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ahabbu salati ila Allah salatu Dawud alaihi salam. Salat yang paling dicintai oleh Allah ialah salat Nabi Dawud alaihi salam. Wa habbus saum ilallah siyamu Dawud. Demikian pula puasa yang paling Allah cintai ialah puasa Dawud. Wakana kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thulutsahu wa yanamu sudusahu. Nabi Dawud itu tidur sampai tengah malam. Kemudian sepertiga malam Terakhir beliau bangun. Seperenam malam tersisa beliau tidur sebentar. Nah, terus bangun lagi. Ya. Wa yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau kemudian puasa sehari dan tidak puasa sehari. Taib. Dari pembahasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa disunahkan bagi kita setiap muslim untuk berpuasa dalam setiap bulannya. Jangan sampai bulan itu lewat tanpa puasa sedikit pun. Ya. Kalau nggak bisa yang ini, ya yang itu, ya. Nah, nggak bisa Senin Kemis ya puasa tiga hari setiap bulan, ya terserah hari apa, ya. Pokoknya jangan sampai bulan itu lewat dalam keadaan kita tidak puasa sedikit pun. Taibarakofikum. <clears throat> Ini tentang puasa sunnah. Qala al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah wa yukrahu shaumud dahri makruh puasa sepanjang masa. Wa ifradu yaumil jum'ah juga makruh puasa khusus hari Jumat. Wa yaumis sabti dan puasa khusus pada hari Sabtu. Wa yahrumu saumul idain dan haram puasa pada dua hari raya Waya mutasrik dan haram pula puasa pada hari-hari tasrik. Wastikbalu Ramadan biyaumin au yaumain atau sehari atau dua hari puasa sunnah sebelum Ramadan. Nah, pembahasan kita berikutnya ini tentang puasa-puasa yang dimakruhkan atau dilarang. Ada yang makruh, ada yang sampai haram. Ya. Yang penting dilarang. Yang pertama ialah saumud Ya, puasa sepanjang masa. Ya, tiap hari puasa terus. Padahal maksimalkan puasa Nabi Dawud. Sehari puasa, sehari tidak. Tapi ini enggak. Tiap hari puasa. Nah ini enggak boleh. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abdul Ibnu Amr Rasulullah bersabda la soma man somal abad tidak ada puasa bagi orang yang puasa selamanya atau sepanjang masa la soma man somal abad la soma man somal abad tiga kali taibar afikum Ada masalah. Belum azan. Taib barakofikum. Kita lanjutkan. Puasa yang dilarang ialah ifradu yaumil jum'ah. Puasa khusus pada hari Jumat Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasum ahadukum yaumal jum'ah. Janganlah salah seorang dari kalian puasa pada hari Jumat illa ayasuma qablahu aw yasuma ba'da kecuali kalau dia puasa sebelumnya dan juga puasa sesudahnya jadi kalau hari Jumat saja enggak boleh tapi kalau disertai dengan puasa Kamis boleh atau Jumat dan Sabtu boleh nah tapi kalau seandainya ada momen-momen tertentu disunakannya puasa dan tepat jatuh pada hari Jumat maka diperbolehkan untuk puasa dengan niat bukan Jumatnya seperti kalau tanggal 9 Hijjah jatuh pada hari Jumat sementara kita disyariatkan puasa Arafah kebetulan jatuh pada hari Jumat maka boleh kita puasa dengan niat puasa Arafahnya, bukan niat Jumatnya. Selanjutnya, termasuk puasa yang dilarang ialah ifradu yaumis sabti. Puasa khusus pada hari Sabtu. Nah, Jadi kalau puasa pada hari Sabtunya saja nggak boleh. Tapi kalau disertai dengan puasa Jumatnya, ya, naam, boleh. Seperti dalam hadis tadi, la yasum ahadukum yaumal jum'ah illa yasuma qablau aw yasuma ba'dahu. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian puasa pada hari Jumat kecuali puasa sebelumnya juga atau sesudahnya. Sesudah Jumat apa? Sabtu. Berarti kalau Jumat dan Sabtu enggak apa-apa, ya. Tapi kalau Sabtu sendirian atau Jumat sendirian enggak boleh. Barakallahu Kemudian puasa yang dilarang ialah puasa pada hari raya. Baik hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Nah, Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Naam Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala beliau pernah berkata hadzani yaumani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima. Dua hari ini dilarang oleh Rasulullah untuk digunakan puasa. Yaumu fitrikum min siyamikum. Yaitu pada hari Idul Fitri setelah puasa Ramadan. Wal yaumul akhar ta'kuluna fihi min nusukikum Dan hari yang kedua adalah hari di mana kalian memakan binatang korban kalian. Yaitu hari raya Idul Adha. Nah. Taib. Kemudian termasuk puasa yang dilarang ialah puasa ayam tasyrik. Puasa pada hari-hari tasyrik. Hari tasrik itu tiga hari setelah Idul Adha. Tanggal 11 Hijjah, tanggal 12 Hijjah, tanggal 13 Hijjah. Ini dilarang untuk puasa. Kenapa? Ini hari makan-makan, hari minum-minum, ya. Makan dan minum itu lawannya puasa, ya. Nah, Jadi tidak boleh. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nubaisyah Al-Hudali radhiyallahu taala an. Qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyamu tasriq ayyamu aqlin wa syurbin. Hari-hari tasriq itu adalah hari-hari makan dan minum. Berarti bukan hari puasa. Nah. Kemudian puasa yang dilarang ialah puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan yang dikenal dengan istilah Yaumusyak. Puasa apa ini? Di hari yang meragukan. Kecuali kalau kita biasa puasa sunnah. Senin Kemis misalkan. Kebetulan jatuh pada sehari atau dua hari sebelum Ramadan maka tidak apa-apa. Tapi bagi yang nggak biasa puasa, kok kemudian mendadak dia puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan, nggak boleh. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bisaumi yaumin wala yaumin. Jangan sekali-kali kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari. Illa ayyakuna rajulun kana yasumu saumahu. Kecuali kalau orang itu sudah biasa puasa sunnah. Fal yasum dalikal yaum. Maka silakan puasa pada hari itu. Barakofikum. Nah. Ini ini puasa-puasa yang dilarang. Qala imam As-Sawqani rahimahullah bab iktikaf Bab tentang iktikaf Nah Yusra'u Iktikaf itu disyariatkan. Wayasihu fi kulli waqtin fil masajid dan sah dilakukan setiap waktu di masjid-masjid. Wa huwa fi Ramadan aqadu siyama fil asl awakhir minhu. Itikaf pada bulan Ramadan lebih ditekankan. Lebih-lebih pada 10 terakhir bulan Ramadan. Wa yustahabbu istihad fil amali fiha. Dan disunahkan untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah ketika itikaf. Pada 10 terakhir bulan Ramadan. Wa qiyami layalil qadar dan selalu qiyamul lail pada 10 terakhir bulan Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Wala yakhrujul mu'taqifu illa hajah. Orang yang sedang itikaf tidak boleh keluar semaunya ya, kecuali untuk kebutuhan yang mendesak. Taibar Ini pembahasan kita yang terakhir tentang kita bersiam ialah babul itikaf Tentang itikaf itikaf itu menurut bahasa artinya ialah tinggal di suatu tempat. Berdiam diri di satu tempat. Nah, misalkan dia duduk manis di depan kelapa sawitnya. Nah, ya, iktikaf. Nah, lihat kelapa sawitnya ini anak kok masih kecil ya, kapan besarnya itu iktikaf menurut bahasa nah adapun untuk istilah syariatnya iktikaf itu ialah berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Barakofikum. Adapun itikaf itu disyariatkan baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Tapi yang lebih afdol di bulan Ramadan. Dan yang lebih afdol lagi pada sepuluh terakhir bulan Ramadan. Nah, ada pun dalil bahwa itikaf itu dilakukan pada bulan Ramadan. Ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqiful ashal awakhir min ramadan hatta tawaffahu wa huwa azza wajalla bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa itikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Adapun dalil itikaf itu selain bulan Ramadan ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam itakafa akhir al-asri min Syawal. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah itikaf pada 10 terakhir bulan Syawal. Nah. Ini sebagai kodok dari puasa eh, dari itikaf selama Ramadan. Beliau pernah ada udur tidak itikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan, kemudian diganti itikafnya pada apa ini? 10 terakhir bulan Syawal. Ini menunjukkan itikaf itu boleh bulan Ramadan, boleh pula selain Ramadan. Tapi yang lebih afdol ialah di bulan Ramadan. Dan yang lebih afdol lagi pada 10 terakhir bulan Ramadan. Kemudian tempat itikaf. Itikaf ini syaratnya harus di masjid. Ya, masjidnya seperti apa yang layak dipakai itikaf. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama berpendapat masjid yang digunakan itikaf itu hanya tiga masjid saja. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Selain tiga masjid itu enggak boleh. Sebagian lagi berpendapat itikaf itu boleh dilakukan di masjid manapun. Tapi yang lebih afdol di tiga masjid ini. Nah, adapun pendapat yang rojih dalam masalah ini ya, pendapat jumhur ulama bahwa itikaf itu boleh di masjid manapun. Tapi yang afdol ialah di tiga masjid tadi. Namun masjid-masjid yang digunakan untuk itikaf ini dibedakan. Yang itikaf itu laki-laki atau wanita. Kalau yang itikaf itu laki-laki, maka masjidnya harus masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Dikarenakan sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki. Sehingga tidak usah pakai keluar dari tempat itikafnya. Paham ya? Nah. Adapun untuk itikafnya wanita, ini boleh di setiap masjid. Sekalipun masjidnya tidak dipakai untuk sholat jamaah dan tidak dipakai untuk sholat jumat. Karena sholat jamaah di masjid dan sholat jumat tidak wajib bagi wanita. Ya, misalkan ada masjid ya tidak dipakai untuk sholat jamaah ya. Nah, sholatnya sembarangan ya, musafir misalkan ya, sholat situ nggak dipakai untuk sholat jamaah rutin dia nah misalkan sholat musafir di situ pergi laki nggak ada laki yang ya nah, nggak apa-apa dipakai etikaf untuk wanita karena sholat jamaah dan sholat jumat tidak wajib bagi mereka Nah, kemudian bagi wanita yang ingin itikaf itu harus mendapat izin dari suaminya. Ya. Kecuali kalau itikafnya itu itikaf wajib seperti nadar itikaf ya maka harus dilaksanakan walaupun tidak dapat izin dari suaminya Kemudian syarat berikutnya, bagi wanita yang itikaf, tempat itikafnya itu aman dari gangguan. Ya. Jadi aman dari gangguan. Enggak ada laki-laki yang suka usil ya. Nah, dipastikan aman. Ya. Kalau enggak aman, enggak boleh. Karena harus tinggal di masjid ya. Nah, Taib. Apakah itikaf harus disertai dengan puasa? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itikaf itu harus disertai dengan puasa. Ada yang mengatakan tidak harus dengan puasa, tapi afdol kalau dia itikaf sambil puasa. Yang rajih tidak menjadi syarat itikaf itu dengan puasa, tapi afdol kalau puasa sekalian itikaf ya atau itikaf disertai dengan puasa. Nah, kemudian berapa lama minimal itikaf itu? Taib ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan nggak ada batas minimalnya. Satu jam niat itikaf di masjid selesai ya selesai, nggak apa-apa. Ya. Nah, ini pendapat jumhur ulama. Jadi minimal itikaf itu berapa lamanya nggak ada ketentuan. Dia niat itikaf satu jam di masjid sah. Imam Malik mengatakan minimal itikaf itu sehari semalam. Ada juga yang berpendapat tiga hari ada yang mengatakan 10 hari wallahu taala ala bisawab ya nah tapi yang rajih i'tikaf itu minimal apa ini semalam berdasarkan hadis Umar yang bernazar untuk i'tikaf semalam ya di Masjidil Haram kemudian disampaikan kepada Rasul ketika masuk Islam ya beliau pun memerintahkan Umar untuk menunaikan nazarnya Itu menunjukkan bahwasanya minimal itikaf itu semalam. Ya. Taib. <clears throat> Lalu apa sajakah yang membatalkan itikaf? Ini kalau sudah niat itikaf tinggal di masjid maka jangan melakukan hal-hal berikut karena bisa batal itikafnya. Yang pertama ialah keluar tanpa ada keperluan yang mendesak. Oh, itikaf kok oh, keluar mau kemana? Mau main futsal sama teman-teman. <laughs> Batal. <laughs> Futsal gak mendesak. Alasannya biar segar ya. Aku semua duduk terus di masjid ya. Nah, batal. Ya. Tapi kalau untuk keperluan yang mendesak nggak apa-apa. Mau kemana? Mau ke WC, nggak apa-apa. Ya, daripada nanti kemudian buang air besar di masjid. Nah, ya, contoh seperti itu. Kemudian yang kedua yang membatalkan itikaf ialah berjima. Nah, di, masjid jima. Oh, itikaf lagi ya. batal itikafnya ya nah oh sempat sempatnya ini gitu. nah ini itikaf itu pengennya konsentrasi beribadah wah ada saja pikirannya ini gitu ya nah ya. akibatnya apa ya batal itikaf hmm. nah adapun selain itu ini tidak membatalkan itikaf ya tapi yang jelas ketika itikaf itu harus memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, salat salat sunnah, baca Quran, berzikir, istighfar, baca selawat Nabi, ya mempelajari Al-Quran, mempelajari tafsirnya, belajar hadis, mempelajari faedah-faedah hadis, ya. Nah, pokoknya dibikin kegiatannya itu variasi, ya, supaya tidak membosankan, ya. Nah, kalau dikir terus lama-lama bosan, ya. Nah, atau sholat terus ya bosan, ya. Baca Quran terus ya suaranya habis, ya. Pokoknya diseling selingin ya. Ini, ini, ini. Gitu. Boleh tidur tak kalau itikaf itu? Ya, boleh lah ya. Kalau enggak tidur gimana ya? Capek ya tidur. Tapi kalau iktikaf di masjid, waktunya diisi untuk tidur saja, ya mending enggak usah iktikaf. Nah, ada itikaf, ada pamitan sama anak istri, ternyata kegiatannya itu ialah ya tidur sepuasnya. <laughs> nah, kesempatan nggak ada yang ganggu ya. Nah, Gak mikir anak, gak mikir istri ya. Nah, mulai pagi sampai siang tidur. Sholat bangun, tidur lagi. Nah, makan, tidur lagi. Pokoknya begitu ya. Ya itu namanya numpang tidur di masjid. Nah, walaupun itikafnya tidak batal. Walaupun tidak membatalkan itikafnya. Tapi sudah melenceng jauh dari tujuan disyariatkannya apa ini? Itikaf. Baik. Nah, Di sini ada beberapa asilah pertanyaan ya. Sengaja sekali jalan ya.